الذي لم يذكر معه fa'iluhu فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر ما قبل kuthira وإن كان مضارعا ضم أوله in ما قبل dhamma ما قبل آخره berkata penulis Ibnu Ajur Rumason Haji bab maf'ul atau objek yang tidak disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Dan hmm, ini adalah nama lain dari naibul fa'il. Jadi naibul fa'il definisinya adalah isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya, fa'in kanal fi'il madian ketika fi'ilnya itu fi'il madi maka fi'ilnya itu harus didommah awal arokat huruf awalnya dan dikasroh harokat huruf sebelum akhir. Dan jika fiilnya itu fiil mudhari, maka harokat huruf pertamanya di dommah dan di fathah harokat huruf sebelum akhir. Asyarhu penjelasan ba'da an faragol musannifu setelah penulis ya menjelas uh, eh, menyelesaikan atau menjelaskan minal fa'ili bab fa'il syara'a fin naibi anil fa'ili. Beliau memulai menjelaskan tentang bab naibul fa'il. Lianna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuh, wujuhin kathiratin. Karena hukum dari naibul fa'il itu seperti hukum fa'il ya dalam bentuk yang banyak wasamahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ay lam معه ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi dan dinamakan maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu maksudnya adalah ya tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya ya pada ya posisi di mana naibul fa'il itu berada. Wana di sini ada catatan kaki. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u ghusnan min syajaratin wa aratta an takhbara an dzalika taqulu qata qata'a Zaidun al-ghusna. Ketika engkau melihat Zaid ya sedang memetik ranting dari pohon, dan engkau ingin mengabarkan tentangnya, maka kamu katakan qata'a Zaidun al gusna. Zaid memotong atau memetik ranting. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un, maka Zaidun adalah fa'il marfu'. Wal gusna maf'ulun bihi mansubun dan gusna atau ranting dia adalah objek mansub. Wa amma idza lam ta'lam man qata'al ghusna aw 'alimta walakin la turidu dhik la turidu dhikruhu lisababin taqulu kuti al ghusna Adapun jika engkau tidak mengetahui siapa yang memetik ranting atau engkau tidak e, mengetahuinya akan tetapi ya engkau tidak ingin menyebutkan sebabnya, maka engkau katakan kuti al gusna, ranting telah dipotong atau dipetik. Fatahzaful fa'il fa'ila maka fa'ilnya itu dihapus wa tadumma makanuhu al-maf'ula wa yusamma naib fa'ilin wa yajibu fihi arrafu dan maf'ulnya atau objeknya itu menggantikan tempat failnya yang dihapus maka maf'ulnya itu dinamakan naibul fa'il dan naibul fa'il itu wajib marfu selanjutnya wa naibu al fa'ili naibul fa'il ta'rifuhu definisinya Walis ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'hu fa'iluhu. Ada isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Misaluhu contohnya qaulun nabi perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar an Ibni Umar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Islam dibangun atas lima perkara hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Bagaimana i'rabnya? I'rabuhu bunia. Bunia fi'lun madin mughayyarus mughayyarus sighah. Bunia fi'il madhi ya yang berubah bentuknya al ismu al ismu i'rabnya naibu fa'ilin marfu'un al ismu itu naibul fa'il marfu asluhu banallahu al islama fahudifal fa'ilu wa huwa lafzul jalalati lil alama bihi wa akimul maf'ulu al islama maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban Ya, asalnya perkataan buniyal islamu ala khamsin itu asalnya adalah banallahul islama. Allah ya membangun Islam ya ala khamsin atas lima perkara. Maka failnya itu dihapus yaitu Allah. Yaitu lafaz dalalah karena kita sudah mengetahuinya bahwa Allah yang membangun Islam mafulu المفعول الإسلام مقامه فصار مرفوعا dan kita mendudukkan maf'ulnya atau objeknya yaitu al-islam ya pada tempat di mana fi'il fa'il itu dihapus maka ya al-islam itu berubah menjadi marfu setelah sebelumnya dia berirab mansub wa ghayyarat ma'hu suratul fi'li dan bersamanya juga dirubah bentuk fiilnya yang tadinya bana fasoro maka menjadi bunia di domah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir bunial islamu dibangun islam Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'ana ibil fa'ili cara merubah ya, bentuk fi'il ya bersama dengan naibul fa'il yang pertama idza kana madian ketika fi'il fi'il madi yulammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih nahwu duriba kutiba ukrima ketika fi'ilnya fi'il madi maka didomah awalnya dan dikasro huruf sebelum akhir maka contohnya adalah duriba dia laki-laki telah dipukul, kutiba dia laki-laki telah dia dia telah dibaca ukrima dia telah dimuliakan. Idza kana mudhari'an ketika fi'ilnya fi'il mudhari' yudhammu awwaluhu didammah awalnya wa yuftahu ma qabla akhirih dan di fat <clears throat> dan di fathah harokat huruf sebelum akhir. Contohnya yudrabu, yuktabu, yukramu. Ya, artinya dia laki-laki sedang atau akan dipukul, dia laki-laki sedang atau akan ditulis, dia laki-laki sedang atau akan dimuliakan. Kita lanjutkan pada rekaman selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.